kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini Allah masih mudahkan hati kita, langkah kita bersama-sama dalam rangka membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmidhi Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih di bab yang nomor 24 ya. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana cara makannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah makan yal'aqu asabi'ahu ats-tsalatsa, yaitu beliau menjilati sisa afwan, menjilati jari-jari tiga beliau kalau ada sisa makanan maka beliau jilati tiga jari beliau ya karena beliau makan ya memakai dengan tiga jari kalau makanan tersebut bendanya padat ya seperti roti dan seterusnya kemudian hadis yang berikutnya bahwa Rasulullah SAW tidak makan dalam keadaan bersandar ya tidak makan dalam keadaan bersandar karena kalau bersandar itu bisa mengakibatkan lama untuk makannya ya. kemudian juga termasuk sifat yang tercela sifatul madmumah makan sambil ber bersandar kemudian hadis yang berikutnya 140 ya hadis 140 ini sama dengan hadis yang sebelumnya tetapi Imam Tirmizi menyebutkan hadis ini bahwasanya beliau memiliki dua, beberapa jalur ya tentang bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelati tiga jari beliau setelah setelah makan. Hadis nomor 140. Nah, kita baca. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdiyin qala haddatsana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar nahwahu. Kata Imam Tirmizi, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami dia mengatakan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dia mengatakan Sufyan, Sufyan bin Sufyan Ats-Tsauri ya, bukan Sufyan bin Uyainah. Karena Sufyan Ats-Tsauri punya murid yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Dan Sufyan bin Uyainah tidak memiliki murid namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ketika ada sanad hadis, kemudian di situ ada Abdurrahman bin Mahdi mengambil hadis dari Sufyan. Nah, berarti Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri memiliki murid namanya Abdurrahman bin Mahdi. Sufyan Ats-Tsauri bercerita kepada kami dari Ali bin Akmar semisal dengannya yaitu hadis sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW menjelati ketiga jari beliau. Kalau hadis sebelumnya beliau mengambil dari seorang syekh yang bernama Hussein bin Ali Al-Baghdadi. Kalau di hadis ini bahwasanya beliau mengambil dari Muhammad bin Bashar. Hadisnya sama ya. Kemudian kita baca hadis 141. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah ibnu Sulaiman an Hisham ibni Urwah an ibnin Ka'b ibni Malikin an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalasi wa yal'aquhunna. Imam, Imam Tirmizi mengatakan Harun bin Ishaq al-Hamdani bercerita kepada kami dia mengatakan Abdah bin Sulaiman bercerita kepada kami, dia mengatakan Abdah bin Sulaiman bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari salah satu anak Ka'ab bin Malik, yaitu namanya siapa? Ada yang mengatakan Abdullah dan ada yang mengatakan Abdurrahman. Dari ayahnya dia mengatakan Rasulullah SAW makan dengan tiga jari dan menjelati ketiganya. Juga hadisnya sama dengan sebelumnya. Tapi beliau mengambil dari guru-guru yang lain. Kemudian langsung ke hadis nomor 142 ya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Al-Fadl ibnu Dukain qala haddatsana Mus'ab ibnu Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'i. Imam Tirmizi mengatakan, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, dia berkata, Al-Fadl bin Dukain bercerita kepada kami, dia mengatakan, Mus'ab bin Sulaim bercerita kepada kami dia mengatakan aku mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi kurma kering dalam riwayat lain beliau diberinya ini dalam rangka hadiah ya. Dihadiahkan kepada beliau tamar. Tamar itu adalah kurma yang yang kering. Adapun urtop kurma kurma basah. Aku melihat beliau memakannya dan beliau duduk ik'a. Nanti ulun sebutkan makna ik'a dan beliau memakannya dan beliau duduk ik'a karena lapar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tetapi dalam riwayat Imam Muslim tidak disebutkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam memakan kurma dengan duduk ik'a tadi karena lapar. Tidak disebutkan di riwayat Muslim karena karena laparnya. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Penulis rahimahullah yaitu Imam Tirmizi menutup bab ini dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad. Ya. Jadi juga disebutkan di Musnad Ahmad dan juga disebutkan di Sahih Muslim. Dengan redaksi yang berbeda, kata Anas bin Malik, "Uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamrun, faja'ala yaksimuhu bimiktalin wahidin, wa ana rasuluhu bihi hatta faragha minhu." Qala faj'ala ya'kulu wa huwa muq'in aklan dhari'an fa'araftu fi aklihil ju'a. Kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi hadiah berupa kurma kering. Jadi pernah Nabi dihadiahkan berupa tamar ya. Jadi namanya bukan sedekah tetapi adalah hadiah. Masih ingat apa perbedaan antara hadiah dan sedekah? Nabi tidak mengambil sedekah tetapi Nabi kalau dikasih hadiah maka Nabi terima. Iya. Kenapa Nabi tidak mengambil sedekah? Tetapi kalau dikasih hadiah maka Nabi Nabi ambil. Nah, apa alasannya? Udah lama itu. <laughs> ya. Karena sedekah ya tidak pantas derajat kenabian mengambil dari sedekah. Karena sedekah itu adalah untuk membersihkan harta orang yang bersedekah dan juga membersihkan orang yang bersedekah. Jadi Nabi tidak pantas untuk menerima menerima sedekah. Kemudian perbedaannya antara sedekah dan hadiah ulun-ulang lagi. Kalau sedekah itu diberikan kepada orang fakir atau orang miskin. Ya. Kalau hadiah tidak mesti. Bisa kepada orang yang sugih, orang yang banyak harta ya, tidak mesti. Jadi kalau sedekah itu diberikan kepada orang fakir atau orang miskin, kalau hadiah tidak mesti. Orang kaya pun kita bisa berikan hadiah. Kemudian, kalau sedekah kita beri kepada seseorang min babis syafaqah karena kasihan kepada orang tersebut. Kalau hadiah bukan karena kasihan, tetapi min babil ikram wal hub tapi kita memberikan hadiah kepada seseorang, orang sugi kita beri hadiah karena kita memuliakan sidin atau cinta kepada kepada sidin. Itu namanya hadiah. Tapi kalau sedekah kita memberikan karena iba kasihan lawan lawan sidin. Jadi Nabi tidak pantas untuk mendapatkan untuk menerima sedekah tetapi adalah hadiah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi hadiah berupa kurma kering. Kemudian beliau membagikannya dalam satu wadah, diberikan hadiah kemudian Nabi kasih lagi ya, diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku kata Anas, adalah utusannya sampai beliau selesai darinya. Jadi dibagi-bagi Nabi ke sana ke sana. Dan utusannya adalah Anas bin Malik. Ya. Ia melanjutkan ceritanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibagikan kurma tadi banyak kepada sahabat-sahabatnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sambil duduk ikhā. Ya, jadi pendudian ya setelah eh, kurma tadi diberikan kepada sahabat yang lain, barulah Nabi memakan kurma tadi. Padahal beliau dalam kondisi kondisi lapar. Tetapi pendudian makan ya. Ya kayak sama kayak biasanya bubuhan kita ya. Antum misalnya panitia makan apa? Kadang bedudi makannya. Padahal sidin jual lapar, bubuhan panitia juga jual lapar. Tapi makannya bedudi ya. Lalu Rasulullah SAW makan sambil duduk ika dan beliau makan dengan cepat. Kenapa cepat? Ya karena beliau beliau lapar. Dari cara makannya itu aku tahu bahwa beliau sedang sedang lapar. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk ik'a, kemudian makannya dengan dengan cepat karena karena lapar. Kita baca penjelasannya. Kata Syekh Abdul Razak, saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sangat lapar. Ya. Kemudian ada orang yang memberinya hadiah berupa kurma kering. Nanti ulun sebutkan di sini lagi hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW itu makan tidak pernah kenyang makan roti roti yang apa namanya yang paling paling remeh ya paling biasa selama dua hari berturut-turut tidak pernah kenyang dua hari berturut-turut misalnya hari ini makan roti isuknya lapar lagi kalau sampai dua hari berturut berturut-turut nanti disebutkan di bab yang berikutnya beliau tidak membagikannya untuk dirinya terlebih dahulu ketika kurma dikasih maka Nabi tidak makan berhulu, tetapi dibagikan kepada orang lain. Tetapi membagi-bagikannya untuk orang lain terlebih dahulu. Padahal posisi beliau ketika itu sangat sangat lapar. Beliau memberitahkan sahabat Anas radhiyallahu anhu, yaitu pembantu beliau untuk mengantarkan kurma. Jadi sampah-sampahnya membagikan dulu kepada para sahabat yang lain. Kemudian dia pun berangkat membagikan kurma itu dengan membawanya dalam satu satu wadah. Kemudian dia kembali dengan wadahnya untuk diisi dan dibagikan kepada orang yang lainnya. Dia melakukannya berulang-ulang. Jadi bukan kepada satu tempat sahabat saja enggak. Sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini ya. Dia melakukannya berulang-ulang sampai semua kurma telah dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun makan. Jadi setelah dibagi banyak sahabat kemudian baru beliau makan terakhir. Nah, kemudian kata Anas, beliau Shallallahu alaihi wasallam, ini pembahasan kita bahwasanya bagaimana cara makannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Perkataan Anas, beliau duduk ik'a karena lapar. Duduk ik'a adalah duduk dengan di sini diterjemahkan kedua lututnya ya. Padahal di buku ini bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam duduk alal warikaini di atas dua warik warika ini ya bahasa Arab. Maksudnya adalah bukan dua lutut tetapi adalah dua dua pinggang. Ya, nanti ulun sebutkan terjemahnya. Duduk ik'a adalah duduk dengan berposisikan atau dengan apa namanya? menekankan dua pinggul. Nanti ulun jelaskan. Dan dan posisi duduk ini tidak stabil dan posisi duduk ini tidak stabil. Maksudnya apa? Ketika orang itu duduk ik'a, maka dia tidak bisa lama-lama untuk du duduk. Ya, jadi nabinya makan cepat sehingga waktu beliau tidak habis untuk untuk makan. Oleh sebab itu, disebutkan dalam beberapa lafaz riwayat hadis ini bahwasanya beliau duduk muhtafiz. Duduk muhtafiz. Kata ini menggantikan beliau duduk dengan ik'a. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW duduk dengan posisi muhtafiz, bukan duduk dengan ikna. Duduk muhtafiz adalah orang yang duduk seakan-akan siap untuk berdiri. Itu gimana yuk? Jadi duduk seakan-akan dia hendak berdiri dalam riwayat yang lain. Itu namanya duduk muhtafiz dia. Ya. Bayangkan aja pian duduk seakan-akan ingin ber, berdiri. Kayak Pak, coba Abu Akila. Bukan itu, bukan itu. Lain seperti itu. Jadi, Allah alam ya. Apakah seperti ini? Intinya duduknya itu hendak berdiri. Nah, seperti ini ya. Seperti ber mau berdiri. Dalam riwayat yang lain Nabi duduknya muhtafiz, yaitu duduk yang seakan-akan hendak berdiri Nah seperti ini, Allah alam mungkin seperti ini ya. Itu namanya duduk sehingga kada terlalu lawas untuk untuk makan. Di antara posisi duduk ik'a, ya jadi ik'a itu ada beberapa posisi. Yang pertama, ik'a seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ik'a namanya. Nah, ini termasuk ik'a. Ya. Seperti ini ik'a juga namanya. Kemudian ik'a yang dimasukkan di hadis ini sebagaimana perkataan Imam Nawawi, kemudian juga disebutkan Ibnul Asir di kitab Gharibul Hadis wal Asar, An-Nihaya fil Goribul Asar. Nah, kata beliau di antara posisi duduk ik'a ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi, kemudian Ibnul Asir, maksud di hadis ini adalah yaitu seseorang duduk pada kedua tumitnya. Duduk pada kedua tumitnya dan bersandar pada kedua tumit dan kedua lutut. Nah, bagaimana di hadis ini posisi ik'anya? Kata Imam Nawawi seperti seperti ini. Jadi dia bersandarkan kepada dua tumitnya dan dua lututnya. Nah, seperti ini. Kira-kira kayak ini makan lawas kada? bu Yufian kelawasan kayak ini makan. Intinya adalah bahwasanya Rasulullah SAW makan seperti itu bahwasanya agar beliau jangan lama-lama lama-lama makan ya posisi ika seperti itu. Jadi dua tumit kemudian dua lutut dijadikan untuk ber, bersandar. Ya. Nah, diulangkah Kecepatan kah tadi? <laughs> Ulang kah? Kelihatanlah. Seperti ini. Nah, ini tumit, kemudian ini dua lutut. Jadi seperti itu makannya. Ya. Dan beliau kan sebelumnya hadis sebelum tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan dalam keadaan bersandar. Kan ini seperti ber, bersandar. Nah, kenapa seakan-akan hadis itu bertentangan dengan hadis ini? Maka jawabannya, ketika itu, ketika makan ini kurma ini, posisi beliau dalam keadaan sangat lapar, sehingga makannya cepat. Nah, kayak gini ya. Itu namanya ik'a. Jadi ini uh, hadis yang terakhir. Termasuk juga Nabi pernah duduk ketika makan yaitu dengan posisi ik'a tadi. Ketika beliau sangat sangat lapar dan beliau makannya cepat dan tidak lama-lama ketika ketika makan. Jadi ada beberapa hadis di sini tentang bagaimana Rasulullah SAW makan ya. Ulun-ulang yang hadis yang pertama dan hadis yang berikutnya bahwasanya Nabi SAW menjelati tiga jarinya. Nah, alasannya apa kemarin? Agar jangan membiarkan untuk sisa makanan untuk syaitan. Kemudian juga dalam rangka mencari keberkahan. Karena dalam setiap makanan ada keberkahan, tetapi pertanyaannya kita nggak tahu per, e, keberkahan tersebut itu di mana andakannya? Apakah di piring yang kita makan ataukah yang sudah kita suap ataukah ada yang menempel di jari-jari kita. Kemudian juga tidak mesti harus dengan tiga jari. Ya kalau dia berkuah atau dia pakai nasi maka dengan lima, lima jari. Ketika menempel ada nasi di jari kelingkingkah atau jari kelimanya kah maka juga di, disunahkan untuk di, dijilati agar untuk mencari keberkahan dari makanan tersebut. Nah maksud dari keberkahan makanan tersebut apa? Di antaranya makanan tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita menjadi menjadi gizi, ya menjadi jadi gizi kita. Kemudian juga yang kedua adalah untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan ketaatan kita dengan fisik kita sehingga makanan kita menjadi wasilah untuk bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan keberkahan dari makanan. Jadi makanan tersebut bisa membuat kita semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak makan dalam keadaan bersandar Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan dalam posisi ikhah tadi karena sangat lapar dan beliau tidak menghabiskan waktu yang lama untuk untuk makan. Nah, kemudian bab yang baru yang berikutnya adalah tentang babu majafi sifati khubzi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang menerangkan sifat rotinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan juga bagaimana jenis roti yang Nabi makan. Ya, nanti disebutkan di di sini. Kita baca langsung saja. Kalau kita membaca hadis ini, kemudian keterangan para ulama, maka kita di zaman sekarang ini sangat bersyukur makanan serba serba nyaman. Ya. Kita baca. Babu maja fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang menerangkan bagaimana sifat roti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullah membuat bab ini untuk menjelaskan tentang roti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Roti adalah makanan yang sudah sudah dikenal. Kita tahu yang mana yang namanya roh, roti. Hadis yang berikutnya nomor 143. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn musanna wa Muhammad ibnu Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah An Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddithu anil Aswad bin Yazid. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma syabi'a al Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min khubzish sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi mengatakan Muhammad bin al musanna dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami keduanya mengatakan Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, dia mengatakan Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin fil Hadis, bercerita kepada kami dari guru beliau Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq itu kunyah, nama asli beliau adalah Amar bin Abdullah. Abu Ishaq itu adalah kunyah, nama asli beliau Amar bin Abdullah. Amar bin Abdullah. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Yazid bercerita kepada kami dari Aswad dari Al Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dia mengatakan, kata Aisyah, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti gandum. Syair itu adalah roti gandum. Tetapi syair ini adalah aqallut ta'am, yaitu makanan yang paling paling biasa. Jadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, makanan yang paling biasa, makanan yang kada larang, yang paling remeh itu adalah syair. Roti, roti gandum. Keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang makan roti gandum dalam dua hari berturut-turut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi makan syair pun Roti yang itu adalah roti yang paling biasa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah kenyang selama dua hari berturut-turut. Kita baca. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menghabiskan waktu hidupnya di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Otomatis yang paling tahu adalah istri istri beliau. Dia adalah orang yang paling tahu tentang makanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga paling tahu tentang hukum seputar wanita. Ya. Dia memberitahu bahwa roti gandum yang biasanya membuat orang kenyang tidak terdapat di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu dua hari berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi kada sampai roti itu tegana sampai dua hari, sehari habis, sehari ha, habis. Sehingga kata Aisyah tidak pernah Rasulullah SAW dan juga keluarga beliau, istri dan anak beliau kenyang makan roti selama dua hari berturut-turut. Ada beberapa faedah di hadis ini. Di sini dijelaskan bahwa beliau hanya memiliki sedikit makanan. Yang pertama faedahnya adalah Rasulullah SAW makanannya sedikit. Sampai-sampai roti yang makanan itu adalah yang paling biasa di zaman beliau, beliau sedih sedikit tidak sampai dua hari kenyang berturut-turut. Di sini juga dijelaskan, nah ini faedah yang kedua, yaitu hinanya dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan makanan termasuk perkara du, dunia. Hinanya dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha gagah lagi maha maha mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nabinya, nah padahal beliau adalah hamba Allah yang paling utama. Ya kita meyakini bahwasanya hamba Allah, makhluk Allah yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana makannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam padahal Nabi adalah orang yang paling bertakwa di antara kita, orang, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan beliau menghabiskan waktu makan malam dalam keadaan lapar. Sampai-sampai roti saja yang makanan yang paling biasa tidak sampai makan selama dua, dua hari berturut-turut dan beliau tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Jadi kekasih beliau saja yaitu Rasulullah SAW makhluk Allah yang paling utama. Rasulullah SAW banyak menghabiskan malam dalam keadaan lapar. Kalau ada makanan pun makanan itu makanan yang paling biasa, yang ya kayak wadai lah, roti pisang, gorengan. Itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai dua hari berturut-turut makan roti tersebut dan beliau tidak memiliki sesuatu untuk dimakan ini menunjukkan hinanya dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya dunia itu mulia kata Syekh Abdul Razak maka pasti Allah akan memberikan dunianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dunia itu mulia maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada Nabi Muhammad, makanan makanannya enak ya. Kemudian rumah beliau bagus seperti istana, maka jawabannya tidak. Dalam bentuk yang paling indah termasuk perkara dunia adalah makanan dan minumannya paling enak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makanan beliau biasa sekali ya dan beliau seringlah lapar. Kemudian makanan dan minumannya paling enak pakaiannya paling utama di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah seandainya dunia itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih beliau, kekasih Allah yang paling utama. Dari segi makanankah, kemudian pakaiankah atau juga juga tempat tinggal beliau. Maka kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian beliau bagaimana, kita sudah sebutkan semalam. Kemudian bagaimana juga makanan beliau bagaimana rumah beliau sangat seder, sederhana. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini intinya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang paling biasa pun itu tidak pernah kenyang selama dua hari berturut-turut dan juga keluarga beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut ke hadis yang 144. Imam Tirmizi mengatakan Haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Yahya ibnu Abi Bukair qala haddatsana Hariz ibnu Utsman an Sulaim ibni Amir qala sami'tu Aba Umamah Al-Bahili yaqulu ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'iri Imam Tirmizi mengatakan Abbas bin Muhammad Ad-Duri bercerita kepada kami dia mengatakan Yahya bin Abi Bukhair bercerita kepada kami, dia berkata Haris bin Uthman bercerita kepada kami dari Sulaim bin Amr, dia mengatakan aku pernah mendengar sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini ya. Nama asli beliau adalah Sudai bin Ajlan, pakai sok. Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili, nama asli beliau Sudai bin Ajlan. Sahabat ini mengatakan, di dalam rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada roti gandum atau syair yang bersisa atau lebih. Amun ada langsung habis. Makanya Nabi tidak sampai dua hari berturut-turut ya. Nah, kalau kita membandingkan dengan kehidupan kita sekarang, pasti kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi hari Ahad banyak undangan kambing macam-macam luar biasa. <laughs> gorengan aja macam-macam sudah ada bakwan, ada ini, ada ini, ada itu cuma gorengan belum yang lain ya. Masya Allah. Jadi nikmat apa yang kita dustakan ya. Makanan saja di Indonesia di Banjarmasin sangat macam-macam dan kita sanggup untuk membeli ya. Nasi kuning ini, nasi lontong, ketupat kandangan macam-macam luar biasa. Nah, makanan yang sederhana yang paling biasa yaitu syair, yaitu itu adalah uh, roti gandum ya, yang kasar itu Rasulullah SAW kalau ada di rumah beliau dan keluarga beliau tidak bersisa atau ada lebihan sehingga kau disimpan kada. Ya, kada sampai kau disimpan, kesan kena tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya makanan tersebut jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa untuk di, disimpan atau sisa. Di sini dijelaskan, nah ini menunjukkan bahwasanya sedikitnya makanan keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada makanan yang bersisa sama sama sekali. Bahkan tidak cukup untuk membuat mereka kenyang. Kenyang saja tidak cukup, apalagi bersisa meskipun sedih sedikit. Ya. Kita bandingkan dengan diri kita, masya Allah, subhanallah ya. Ada intalu mantah, lapar, masak intalu. Ada mie goreng, masak mie goreng. kaler misalnya tulak, ada mie ada, intalu ada, sudah kanyang pian. Kalau bersisa pulang. Luar biasa ya. Ini masalah makanan saja kita sudah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga beliau juga ya. Syair saja roti gandum yang kasar tadi sampai-sampai beliau tidak kenyang. Kemudian kenyang saja tidak sampai kenyang apalagi ada ber, bersisa. Luar biasa. Kita baca lagi. Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan nah tentang bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi makanan. Kemudian sekalipun Rasul punya makanan yang sedikit bahkan beliau sedekahkan kepada orang lain. Perhatikan. Disebutkan di Al-Bukhari, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Dakhalatim ra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al, falam tajid in falam tajid indi syai'an ghaira tamrah, fa'ataituha iyyaha." faqasamatha baina banataiha walam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala man ibtuliya min hadhil al-banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar yang artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan seorang wanita menemui kami dan dia bersama dua dua putrinya mereka meminta makanan Nah, datang kepada rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ada seorang wanita dan dia bersama dua anaknya meminta maka makanan. Wanita itu tidak mendapatkan apapun di rumahku. Kada kata Aisyah kecuali sebuah kurma. Ada sebuting kurma di rumah beliau. Menunjukkan apa? Sangat sedih sedikit. Sampai-sampai punya satu kurma saja. Aku pun memberikan sebuah kurma itu kepadanya dibayakan pulang. Sudah sebuting kemudian di, diberiakan. Luar biasa. Ia segera membaginya untuk kedua putrinya. Nah, ketika dikasihkan sebuting kurma tadi, maka si ibu tadi memberikan kepada dua anaknya. Dan dia sendiri tidak makan dari kurma tadi. Masya Allah. Ketika si ibu tadi meminta kurma diberikan satu-satu karena itu yang beliau punya kemudian dikasihkan kepada dua dua anaknya. Ini kan berarti ibu ini bertanggung jawab terhadap dua dua putrinya menjaga makannya dia. Kemudian dia bangkit dan pergi. Setelah mendapatkan makanan, anaknya diberikan tadi dipanggal dua kemudian e, ibu ini pergi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah kami. Nah, berarti ketika itu kejadian tersebut Rasul tidak tidak ada. Dan aku bercerita kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam tentang wanita tadi maka Aisyah mengatakan ada seorang perempuan datang membawa dua anaknya, kemudian eh, meminta makanan dan saya punya satu kurma saja. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa diuji mani betulia, barang siapa diuji kesusahan dengan memiliki anak-anak perempuan, maka mereka akan menjadi tirai atau penghalang dari siksa api api neraka. Ada di hadis ini beberapa faidah yang ulun ingin sebutkan. Yang pertama adalah satu kata Imam Ibnu Hajar, di hadis ini menunjukkan takkidu hakil banat. Penguatan atau penekanan hak-hak anak-anak perempuan. Dari apa? Dari sisi apa? Bahwasanya ketika ibu ini dan kedua anaknya kelaparan, kemudian dapat makanan walaupun cuma satu kurma dikasihkan kepada ah, anak perempuan tadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya hak anak perempuan. Iya. Dikasihkan kepada anak dulu dan mamanya tidak mah makan. Kemudian di antara faedah yang berikutnya juga di sini adalah bolehnya meminta ketika terdesak. Bolehnya meminta ketika ada keperluan ya Kata Imam Ibn Battal, wa fihi jawazu su'alil muhtaj. Di sini menunjukkan bahwasanya bolehnya meminta bagi orang yang yang berhajat. Tidak punya makanan kemudian minta makanan. Kemudian juga di hadis ini menunjukkan bahwasanya bagaimana pemurahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuma sebuting bisi kurma makanan satu-satunya diberikan kepada orang lah lain. Ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu taala anha. Dan ini juga termasuk bagaimana suksesnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik istri-istri beliau. Sebutingannya makanannya diberikan kepada orang lain. Kemudian di hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bolehnya menyebutkan kebaikan. Kan ketika Rasul datang, maka Aisyah mengatakan menceritakan bagaimana ada seorang perempuan yang meminta makanan. Kemudian beliau kasih. Boleh seseorang itu menceritakan kebaikan kepada orang lain. Pernah bersedekah, pernah ini, pernah itu. Tetapi dalam syarat jangan sampai ada ada ria ya. Jangan sampai fakor dia membanggakan atau jangan sampai ada penghinaan ketika memberikan kepada orang lain. Itu boleh. Kemudian Nah, di sini kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang diuji oleh Allah dengan memiliki anak-anak perempuan Kenapa anak perempuan itu disebut ujian? Ya. Kata Imam An Nawawi, rahimahullah taala, dikarenakan di annasa yakrahunaha yakrahuna adatan. Dikarenakan orang-orang kebiasaannya tidak suka dengan anak perempuan. Dan ini paling jelas adalah di kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Ketika mereka itu punya anak laki-laki, maka mereka akan bangga dengan anak laki-laki. Ketika punya anak perempuan, kadang diantara mereka malu punya aib punya anak perempuan dikubur hidup hidup. Dan juga mereka Allah sebutkan sifat mereka tatkala diberikan anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddaw wa huwa kadhib." Yang artinya adalah dan dan jika mereka diberikan kabar gembira bahwasanya mereka mendapatkan anak perempuan, lahir anak perempuan. Maka bagaimana orang-orang kafir ini? Dhalla wajhu muswaddan. Jadilah wajah mereka menghitam, supan, malu ya. Wahwa kadzim dan dia sangat marah. Jadi orang-orang kafir itu mereka tidak suka dengan kelahiran anak anak perempuan. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diuji dengan memiliki anak-anak perempuan. Tetapi orang yang punya anak-anak perempuan, kalau dia menunaikan haknya, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian mendidik agama, maka anak-anak perempuan tadi adalah satiratin minan nar. Dia menjadi penghalang, pencegah, jadi tirai dari orang tua tadi agar jangan masuk ke dalam ah, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan memiliki anak-anak perempuan ya. Hadis yang terakhir Hadis yang 145 ya, Masih banyak tapi ini yang terakhir ulun baca Berkata Imam Tirmidhi Haddasana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi Qala haddasana Sabit ibn Zaid An Hilal ibn Khabbab An Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan Huwa wa ahluhu La yajiduna asya'an Nah itu di kitabian salah cetak bukan isya tapi asya. Kalau isya itu waktu isya, kalau asya makan malam, dinner ya. Jadi sangat penting kalau bahasa Arab itu kita harus tahu karena harokat saja berbeda, kasrah dan fathah maknanya juga ber, berbeda. Di sini dicetak dengan isyaan. Yang benar pian coret asyaan. Wa kana aktsaru khubzihim khubzasy syair. Kata Imam Tirmidzi, Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi bercerita kepada kami, dia mengatakan Sabit bin Zaid bercerita kepada kami dari Hilal bin Khabbab dari Ikrimah. Ikrimah di sini seorang tabi'in, bukan Ikrimah anaknya Abu Jahal yang seorang sahabat. Ikrimah eh, ada dua ya. Ada Ikrimah seorang sahabat, dia adalah anaknya Abu Jahal. Ada Ikrimah seorang tabi'in, maulanya Abdullah bin Abbas atau muridnya Abdullah bin Abbas. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menghabiskan beberapa malam bersama keluarganya dalam keadaan lapar. Sidin dan keluarga si Sidin menghabiskan malam dalam keadaan lapar. Namun kita rasanya sehari gin kada makan mencari makanan sudah menguhup mie atau mulai inta intalu. Jadi sangat mudah kita mencari makanan luar biasa dan murah ya. Intalu sebiji, nasi secangkir itu cukup untuk malam ya. Kada lapar. Kalau kita bandingkan dengan diri kita dengan Rasulullah SAW dan keluarga beliau maka tidak ada apa-apanya. Kita sangat bersyukur ya. Makan itu mudah untuk untuk kita ya. Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menghabiskan beberapa malam bersama keluarganya dalam keadaan lapar. Mereka tidak memiliki makan malam kebanyakan roti yang mereka makan adalah syair tadi, roti gandum yang kasar. Yang jenis roti yang paling biasa, yang paling murah, yang paling yang paling biasa. Itu kebanyakan makanan dari Rasulullah SAW. Ya, kita baca sedikit. Perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Nah di sini ini terjemahnya kurang pas ya. Ulun bacakan teks Arabnya. Nah di sini Syekh Abdul Razak ingin mengupas uh, di hadis ini salah satu kalimat tawiyan secara bahasa. Tawiyan kan diterjemahkan dengan lapar. Rasulullah SAW menghab biasa menghabiskan beberapa malam dalam keadaan tawiyan. Maksudnya adalah la, lapar. Tawiyan ini secara bahasa maknanya adalah lipatan. Makhudum minat tawa diambil dari kalimat lipatan ya. Apa yang dimaksud dengan lipatan? Itu adalah khamsul baton, kosongnya perut. Kosongnya perut. Disebutkan rojulun tawil baton. Seseorang yang perutnya terlipat. Maksudnya apa? Apabila kuru, perutnya menjadi kurus karena lapar. Jadi ketika perut itu lapar, kemudian dia kurus, maka akan kelihatan lipatan-lipatan makanan tadi. Nah, jadi intinya adalah di sini Syekh Abdul Razak ingin mengupas secara makna bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam menghabiskan beberapa malam beliau terbiasa dan keluarganya dalam keadaan tawian maksudnya adalah lapar. Dan juga kebiasaan makanan beliau adalah asyair, yaitu jenis roti yang paling biasa, yang paling murah. Ya. Nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Jadi beberapa hadis yang kita sebutkan tadi tentang cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga bagaimana menyebutkan sifat roti sallallahu roti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini adalah bahwasanya kalau kita membandingkan antara makanan kita dengan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun kondisi kita ya, maka makanan kita jauh lebih enak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau walaupun sedikit makanan tidak menghalangi beliau dan keluarga beliau untuk bersedekah. Ya. Jadi intinya adalah dan juga jangan sampai ketika bersedekah malu untuk menyedekahkan yang sedikit. Kalau misalnya kada nyaman memberikan gulaan, kada nyaman sebut gulaan aja misalnya maka maka tidak ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan satu buah kurma saja kepada seorang ibu dan dua anaknya. Jadi jangan sampai kita malu untuk memberikan hal yang sedikit pun dan itu juga termasuk bagian dari dari sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya masih tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang roti Rasulullah SAW. Nanti disebutkan ya. Ada yang bertanya kepada salah seorang sahabat, kalau membuat roti itu dengan ayakan lah alat untuk mengayak roti kada ya sahabat. Sampai-sampai Rasul pun tidak pernah melihat bentuk ayakan roti. Jadi bagaimana kalian membuat roti orang ini bertanya kepada sahabat, kalau ada roti kami tiup sehingga apa? Sisa-sisa yang kada baik dari gandum tadi akan terbang ditiup. <laughs> kereda ayakan saking kereda ayakannya. Nabi pun tidak pernah melihat apalagi memah memakai selama seumur hidup beliau luar biasa. Makanya rotinya akhirnya apa? Syair kan? Yang paling biasa, yang paling kasar. Itu pun Nabi tidak pernah kenyang selama dua hari ber berturut-turut. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulan mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.